mereka yang ingin merasakan taman surga maka hendaknya melazimi majlis ilmu merasakan ketenangan dan nikmat di dalamnya ketika orang haji atau umrah ketika sampai di Masjid Nabawi Masjid Nabi alaihi salatu wassalam maka kita akan melihat ada tempat yang betul-betul dikejar oleh banyak orang di masjid Nabi orang kejar dan berlomba supaya bisa solat di dalamnya Tempat itu dikenal dengan nama Raudah. Raudah artinya taman. Maksudnya taman surga. Dari mana penamaan itu? Penamaan itu diambil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam ma baina minbari wa baiti raudatum min riyadil jannah kata Nabi antara rumah antara mimbar dan rumahku adalah taman dari taman-taman surga kata Nabi antara mimbar dan rumahku adalah raudhah taman miryadil jannah dari taman-taman surga. Hadis yang sahih inilah yang menyebabkan seseorang banyak orang berlomba supaya bisa sholat di tempat itu. Makanya di tempat itu dijaga supaya tertib. Eh, ngantriannya sangat luar biasa. Kenapa seseorang berlomba? Sebab dia tahu, mereka tahu bahwa tempat itu adalah Raudatum Riyadil Jannah. Sementara majelis ilmu yang juga merupakan Raudatum Riyadil Jannah, taman dari taman-taman surga. Ini banyak orang tidak terlalu tertarik padanya. bahkan berusaha menjauhkan manusia dari majlis-majlis ilmu ini lebih jahat lagi majlis yang kita alhamdulillah taala telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Teramat sering kita merasakan as-sakinah, ketenangan kita dapatkan dalam majlis ilmu. Teramat sering kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui majlis ilmu. Dan banyaknya kebodohan kita terangkat melalui majlis ilmu majlis ilmu. Orang menjauh disebabkan oleh penyakit. Apakah penyakit kebodohan atau penyakit syahwat atau penyakit syubhat atau penyakit dendam, hasad dan berbagai uraian penyakit. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap mengukuhkan kita berada dalam majelis ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya para ulama bilang orang munafik yang salat di raudhah itu tidak akan bisa menjadikan tempat itu sebagai raudatun miryadil jannah. Taman dari taman-taman surga. Kenapa? Sebab orang munafik ragu. Orang munafik ragu. Bimbang. Orang munafik tidak menghadirkan hatinya. Orang munafik tidak menghadirkan keikhlasannya. Orang munafik bukan karena mencintai Allah Subhanahu wa taala semata. Salat bukan semata karena mengharap hanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata karena takut terhadap ancamannya. Maka demikian pula jamaah majlis-majlis ilmu. Dia adalah taman dari taman-taman surga tapi orang-orang yang hadir dengan keyakinanlah dengan keikhlasanlah dengan kecintaan semata karena Allah Subhanahu wa taala mengharap hanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala takut terhadap ancamannya yang akan menjadikan majlis itu sebagai taman dari taman-taman surga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam Isra Mi'raj maka beliau bilang wahai Muhammad sampaikan kepada umatmu salamku lihat Nabi Ibrahim titip salam kepada umat Muhammad alaihi salatu wassalam dan beritahu umat bahwa surga itu seperti ini dan seperti ini. Di antara sifatnya Nabi Ibrahim, surga itu qian. Tanah datar yang luas ada tumbuhan di atasnya datar rata tidak ada tumbuhan tidak ada bangunan mungkin ada yang tanya kenapa bisa bukankah surga itu banyak pepohonan di dalamnya wa jannatin alfafa kebun-kebun alfalfa yang sangat rimbun. Kenapa Nabi Ibrahim bilang tanah rata? Untuk menjawabnya, lanjutkan haditnya. Wa ghirasuha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sementara tanamannya adalah subhanallah alhamdulillah tahmid tasbih la ilaha illallah tahlilnya kita Allahu akbar takbirnya kita kitalah yang harus menanamnya dalam majelis ilmu kita melakukan proses penanaman kebun-kebun di surga. Sebab dalam majelis ilmu kita dituntun untuk bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bentuk kesyirikan dan dari berbagai perkara yang tidak pantas baginya. Melalui majelis ilmu kita dituntun untuk bertahmid, memuji, membesarkan, mengagungkannya semata karena cinta kepadanya. Dalam majelis ilmu kita dipahamkan, diberi ilmu yang dengannya kita semakin mencintai dan memujinya. Lahirlah tahmid, tahmid. Dengan majelis ilmu kita bertahlil uraian-uraian la ilaha illallah pemurnian ibadah, penyelamatan ibadah dari kesyirikan terurai, terungkap dijelaskan sehingga terbentuklah tahlil-tahlil yang dengannya kita pun membentuk taman-taman kita dalam majelis ilmu kita bertakbir membesarkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita betul-betul telah mempersiapkan kebun-kebun kita. Jadi jelas kenapa majelis ilmu dikatakan taman dari taman-taman surga? Sebab kita merasakannya dan yang kita lakukan dalam majelis ilmu adalah menanam kebun-kebun kita. Berarti kembali kepada kita bagaimana upaya kita, bagaimana kesungguhan kita untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan besar itu. Semoga majlis kita adalah majlis yang mendatangkan as-sakinah, ketenangan majlis yang menjadi taman dari taman-taman surga untuk kita. Karena itu ikhwah, hadirkan niat, ikhlaskan diri, murnikan harapan hanya kepada Allah. Jadikan kehadiran kita semata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap ancamannya. majelis ilmu adalah tempat yang merupakan satu dari wujud mujahadah kita, kesungguhan kita. Sementara mujahadalah yang menentukan yang menentukan apa dan bagaimana kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sangat tergantung oleh hidayah yang Allah beri kepada kita. Hidayah hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu sangat berharga. Coba cermati kisahnya Abu Talib Setelah meninggal Abdul Muttalib Abu Talib yang merawat Nabi alaihi salatu wassalam tumbuh besar dewasa menikahkannya beliau pula terus berkeluarga sampai umur 40 tahun jadi nabi dan rasul yang membelanya dia pula sampai dalam pembelaan yang sangat hebat harta dan jiwa beliau pun eh harta dan jiwanya pun dipertaruhkan di dalamnya harta dan jiwanya pun dipertaruhkan di dalamnya dalam peristiwa pemboikotan Nabi alaihi salatu wassalam oleh seluruh suku di Mekah maka satu-satunya suku yang membela Nabi sukunya Abu Talib Bani Hashim walaupun mereka Abu Talib masih musyrik di antara mereka masih ada musyrik tapi membela Nabi dan para sahabat lihat Abu Talib bahkan dia sudah sampai dalam ilmu benar ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam tetapi hidayah betul-betul hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala sampai saat mau meninggalnya Abu Talib beliau belum beliau dia belum menerima ajakan Nabi untuk menyatakan la ilaha illallah dan di saat-saat akan meninggal itulah kesempatan terakhir Nabi alaihi salatu wassalam Nabi mendatanginya dan mengajak wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah disuruh wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah Kalimat yang dengannya saya akan jadikan hujjah untukmu di sisi Allah. Hanya di situ sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Keduanya tokoh Quraisy juga. Orang-orang musyrik. Hanya bedanya dengan Abu Talib, Abu Talib membela Nabi dan keduanya sangat memusuhi Nabi. Menghalangi Nabi. Keduanya langsung mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu sudah benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Kalimat ini betul-betul menghantam Abu Talib. Dia tidak terkutik sebab dia tahu kapan menerima la ilaha illallah maka harus membenci semua yang disembah selain Allah semua agama dan adat selain ajaran Allah subhanahu wa ta'ala termasuk agamanya Abdul Muttalib sesuatu yang sangat dibesarkan oleh Abu Talib ini dia tidak bisa Nabi ulangi keduanya juga mengulangi itu sampai akhirnya meninggal memilih berada di atas agama Abdul Muttalib turunlah firman Allah innaka la tahdi man ahbabta ولكن الله يهدي من يشاء sungguh engkau ya Muhammad tidak hidayah kepada siapapun yang kamu cintai tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sampai akhir kisah. Sementara Allah memilih kita untuk menerima Islam. Coba lihat hidayah ikhwan. Yeah. Hidayah ini perlu kita jaga. Perlu kita pertahankan. Perlu kita kokohkan diri kita di atasnya. Hidayah datang melalui satu sebab besar. Yaitu mujahadah kesungguhan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami lanahdiyannahum maka sungguh pasti sungguh kami akan memberi hidayah ke jalan-jalan kami coba perhatikan lanahdiyannahum lam ini terikat dengan sumpah sebelumnya berarti ada sumpah sumpah didatangkan untuk menguatkan Terus lamnya sendiri bermakna taukid, penguat. Nahdiyanna ada nun taukid. Nun taukid ini sendiri bermakna penguat, namanya taukid, penguat. Allah kuatkan dengan tiga penguat besar. Sungguh, betul-betul sungguh, pasti kami akan memberi hidayah ke jalan-jalan kami. Sehingga sebelumnya tidak solat bisa solat. Yang solat bisa semakin mantap solatnya. Yang sudah mantap bisa semakin mantap. Yang sudah mantap bisa semakin mantap. Yang sudah ikhlas bisa semakin ikhlas. Dia dapat yang di atasnya. Lagi di atasnya. Dengan hidayah. Dalam solat kita terus menerus memerlukan hidayah belum lagi puasa belum lagi zakat belum lagi haji ini namanya subulana jalan-jalan Allah jalan Quran dan sunnah dia adalah jalan yang satu tetapi dalam jalan yang satu ini terdapat jalan yang sangat luar biasa banyaknya kita hanya bisa sampai ke jalan itu kalau kita dapat hidayah dan hidayah datang melalui mujahadah walladzina jahadu fina orang-orang yang jahadu yang bermujahadah fina di jalan kami perhatikan ayat ini yang melatar belakangi Eh kajian kita kali ini. Mujahadah. Apa itu mujahadah? Eh Asalnya dari kata jahat Kemampuan. Kalau mujah jihad kalau sudah jihad Berarti ini pengerahan segenap kemampuan sampai batasnya. Jadi kalau belum sampai batasnya masih dituntut mujahada lagi. Jadi jihad apalagi mujahada itu pengerahan segenap kemampuan kekuatan berupa ucapan, berupa perbuatan dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan atau dengan harta itu mujahadah dan dia terbagi dua ada yang di jalan Allah dan ada di jalan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dipastikan dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jahadu fina yang bermujahadah di jalan-jalan kami. Semata karena Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka bermujahadah. ini yang akan mendapatkan yang akan mendapatkan hidayah dapat hidayah akan bertambah hebat mujahadahnya iya kan iya tidak ketika dapat hidayah bertambah Ada orang sebelumnya tidak sholat Dapat hidayah Ayo bertambah Sehingga dia bisa so Sholat Bertambah hidayahnya Iya Dia pun bisa sholat Ketika dia sholat Berarti bertambah mujahadahnya Bertambah tidak? Bertambah Dengan bertambahnya mujahadah Berarti apa? Akan lahir hidayah lagi? Lahir hidayah lagi. Ketika lahir hidayah lagi, akan semakin baik sholatnya? Ayo. Akan semakin baik sholatnya. Kemudian dia wujudkan lagi sholat yang lebih baik. Bertambah hidayah. Jadi ikhwah, harusnya sejak kita telah mendapatkan hidayah maka agama kita harus terus membaik hidayah harus terus bertambah tanda-tanda seseorang diharamkan hidayah dicabut kebaikan itu kalau justru berkurang apalagi menjauh apalagi justru menjadi pengacau dalam menjauhkan kebaikan dan kebenaran itu. Harus bertambah. Sebab semakin bersungguh-sungguh, Allah bilang apa? Pasti, pasti, pasti kami berhidayah. Ketika dapat hidayah, akan bertambah kesungguhannya. Iya. Yeah akan bertambah kesungguhannya. Ketika bertambah kesungguhannya, berlaku lagi lanahdiyannahum subulana. Pasti dan pasti kami akan berhidayah hidayah. Hanya orang berbeda-beda dalam prosesnya. Ada yang tiap hari, ada yang tiap pekan, ada yang tiap bulan ada tahun. Eh, ada yang beberapa tahun. Tetapi kalau justru semakin berkurang dan berkurang, hati-hati. Kita berada di atas perbuatan, keyakinan, ucapan yang bisa merusak hidayah itu. Allah sudah turunkan. Tapi kita mempunyai kegiatan yang justru merusaknya, merusaknya, merusaknya. Sehingga apa? Melemahkan kekuatan hidayah itu. Sebab membuat lemahnya kekuatan mujahadah. Berkurang mujahadah, berkurang hidayah, hidayah. Berbuat dosa lagi, menyimpang lagi, menghalangi manusia dari jalan Allah lagi, menghalangi manusia dari majelis ilmu lagi, menghalangi manusia dari para ulama lagi, dari para masyayikh lagi dan seterusnya, menghalangi manusia untuk bersedekah, menghalangi manusia untuk bersilaturahmi, menghalangi manusia untuk menyambung apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung. Ini akan semakin menyebabkan seseorang semakin melemah. Melemah. Kalaupun nampak menguat maka dasarnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala tapi karena kedengkian karena kebodohan karena hasad karena kezaliman karena dan karena lainnya yang justru menjadi perusak-perusak niat akhirnya mujahadah berkurang hidayah pun berku berkurang waspadai jamaah kondisi kita. Tidak ada seorang pun dari kita yang aman dari fitnah. Iya. Aman dari cobaan. Aman dari bencana. Alihwah rahimakumullah. Jadi mujahadah Nanti dikatakan mujahadah kapan? Ketika ada pengerahan segenap kemampuan. Apakah dia berupa ucapan? Berupa perbuatan? Kekuatan hati? Atau dengan harta? Badan atau harta kita? kerahkan sampai puncaknya. Itu mujahadah. Sudah? Tergambar sudah apa itu mujahadah? Kita sudah memahami dua hal. Mujahadah dalam tinjauan bahasa dan sekaligus dalam tinjauan syariat. Dalam tinjauan bahasa harus ada pengerahan segenap kemampu kemampuan. Dalam tinjauan syariat nanti dianggap mujahada itu benar ketika fina di jalan agama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang telah kita pahami, kita telah memahami satu dari manfaat besar dari mujahadah ini. Apa itu? Dia adalah sebab ah sebab datangnya hidah hidayah. Dan hidayah ialah keperluan kita setiap saat di dunia, di alam barzah yang kita perlukan adalah hidayah. Kita perlu makan? Perlu makan? Ya, panitia siapkan sebentar sebelum maghrib. Perlu minum? Ya mungkin bisa minum sekarang. Saya juga mau minum. Perlu tidur? Hah? Perlu, tapi jangan tidur di majelis ilmu. Ya? Jangan <laughs> tidur di majelis ilmu. Kita perlu ngantuk? Perlu ngantuk? Perlu. Bahaya kalau kita tidak ngantuk. Eh, mesin saja akan ada masa usnya. Apalagi kita ini. Kita perlu ngantuk. Tapi jangan ngantuk di majelis ilmu. Alihwa rahimakumullah. Jadi jihad dalam tinjauan syariat secara umum adalah pengerahan segenap kemampuan yang puncaknya adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala menghadapi orang-orang kafir para penentang yang memang sudah pantas untuk diperangi semata dalam rangka meninggikan kalimatullah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk ke dalam jenjang jenjang-jenjang jihad. Kita sudah tahu jihad itu apa, mujahadah itu apa. Eh, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan 13 jenjang mujahadah. Berapa? Hah? 13 Wah bahaya ini nomor sial ini. Nomor 13. Iya, di antara antum ada yang dede motornya mau dikasih nomor 13? Ayo. Ada yang tidak mau? Dikasih nomor 13. Ah, ada yang tidak mau? Ayo ah. Kalau nomor motornya 13 mau? Hah? Iya, sampingnya mau? Hah? Mau. Tapi kalau selain 13 bisa juga atau lebih mau? <laughs> Alaihi rahimakumullah. Tatayyur, hati-hati tatayyur. Iya. Menyatakan kesialan kepada sesuatu yang sama sekali tidak mempunyai hubungan sebab akibat. Itu adalah kesyirikan. Tiga belas jenjang. Yang beliau urai. Iya. Dalam empat jenjang jihad. Jihad itu ada empat martabah jenjang kedudukan. Yang pertama, jihadun nafs. Jihad pengerahan segenap kemampuan melawan nafs diri. Yang kedua, jihadus syaitan jihad menghadapi syaitan dari kalangan jin dan semisalnya. Yang ketiga, jihadul kuffar wal munafiqin. Jihad menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan yang keempat, jihad terhadap al-fusaq, orang-orang fasik, ashabud dhulm, orang-orang zalim, pelaku-pelaku dosa, kemungkaran. Empat. Siapa yang ulang? Satu. ah jihadun nafs jihad melawan diri dua jihad melawan syaitan tiga orang-orang kafir orang-orang munafik empat eh orang-orang muslim beriman tetapi pelaku dosa kemungkaran maksiat ini kita jihad Baik. Jihadun nafs. Di dalamnya terdapat empat jenjang. Jadi perjuangan melawan diri itu empat. Yang pertama, berjihad mengerahkan segenap kemampuan melawan diri agar supaya diri kita ini paham agama, mengerti agama, tahu kandungan Quran dan Sunnah, jihad supaya berilmu, belajar. Ini perlu jihad? Ayo. Ini perlu jihad? Perlu mengerahkan segenap kemampuan? Ah. Perlu? Iya, sangat perlu. Eh, oh banyak sekali penghalang-penghalang orang belajar. Kita harus bermujahadah. Di antara penghalang yang sangat hebat yang ada dalam diri kita. Berupa pikiran, berupa pandangan yang salah yang menyebabkan kita melemah. Harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Kerahkan segenap kemampuan. Sebab nanti dikatakan jihad, mujahadah. Kalau segenap kemampuan kita telah kita kerahkan dan yakinlah kalau sudah sampai di sini Nahum subulana. Pasti kami beri hidayah ke jalan-jalan kami. Ini membedakan orang yang belajar yang satu dengan yang belajar yang lainnya. Sama-sama belajar di Saudi, di Yaman. Iya. Yeah. Tapi ada yang pergi ke Yaman hanya pergi kawin keliuran eh pergi mengurus orang mencari cacat dan aibnya orang belajar sekali-sekali akan kalah dengan yang duduk diam. Melazimi syekh mencatat, mendengar, memuraja, melakukan bahat, menghafal dan seterusnya. Mujahadahnya berbeda, berbeda. Hasilnya pasti berbeda. hasilnya pasti berbeda. Sama-sama belajar, sama-sama menghafal, tetapi ada yang terus mengulangi pelajarannya sehingga pahamnya betul-betul tertanam. Dapat pelajaran selanjutnya, dia bisa memahami lebih hebat dengan dasar pelajaran sebelumnya. Dia pahami lagi. Dapat pelajaran selanjutnya, dia bisa pahami lagi secara hebat sebab dia punya kekuatan memahami dari ilmu sebelumnya. Sementara yang lainnya di majelis ilmu sama-sama mencatat, sama-sama menghafal, tapi malas murojaah mengulangi hafalannya, mengulangi pahamnya. Akhirnya apa? Masuk pelajaran tercatat, terdengar, paham sedikit. Eh, bertambah pelajarannya, pelajaran semakin tinggi itu memerlukan apa? Paham? Sebelumnya, nah, dia tidak bisa tanggap lagi. Yang lebih tinggi sebab apa? Kemampuan pahamnya berkurang sampai selesai pelajaran. Sama-sama selesai kitabnya, tapi beda hasilnya. Perbedaan mujahadah. Yakinlah walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu ayat patennya itu. Semua janjian jihad ini arahkan ke ayat ini. Kita sama-sama datang duduk. Iya. Tapi ada yang datang dari puluhan kilo. Tapi dia datang Masya Allah dengan penuh semangat. Iya, tancap gas. Tapi tetap hati-hati. Pakai helm. Tetap hati-hati dan pakai helm. Iya. Semangat Masya Allah keikhlasannya, niatnya belajar menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohannya dan mengangkat kebodohan saudaranya yang lain, oh luar biasa. Sampai di masjid, perjalanannya berpuluh kilo, tetapi setibanya di masjid, masya Allah tetap segar bugar. Ada yang bersama dia sama jauhnya, tapi sesampainya di masjid loyo hanya tetap berusaha kalaupun matanya tertutup berusaha dia buka eh dan ketika ditegur betul-betul terbuka sudah apalagi ketika majelisnya sudah ditutup subhanakallahumma bihamdik eh, langsung hilang Yang ketiga, orangnya di dekat masjid. Orangnya di dekat masjid, datang semangat. Yang keempat, orangnya di dekat masjid, datang dengan loyo. Beda mujahadahnya akan melahirkan hasil yang berbeda, hasil yang berbeda hidayah, berapa kadar hidayah yang Allah beri kepada kita ditentukan oleh kadar mujahadah. Sebab walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan hikmah Allah sangat hebat. Ilmu dan majlis ilmu terus menerus Allah Subhanahu wa taala akan coba uji agar supaya terseleksi siapa yang bersungguh-sungguh siapa yang jujur siapa yang bermusyahadah majelis ilmu dakwah tidak akan pernah bisa kosong dari fitnah sebab itu adalah sunnatullah mulai dari fitnah di tempat larinya sudah akan menunggu fitnah lain fitnah dunia fitnah harta dan seterusnya setiap hamba kalau Allah ingin baik kepada dia pasti akan diuji dan dicoba lain halnya kalau Allah tidak ingin baik pada dia sudah tinggal ditahan dosanya nanti diberi di hari akhirat Alihwah rahimakumullah jadi adanya cobaan dalam dakwah justru kesempatan untuk menampakkan mujahadah. Ini hikmah dari bala. Walladina walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Betul-betul kami akan bala kalian. Coba kalian. Uji kalian. Goncang kalian. Sampai kami mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian. Dan siapa yang bersabar. Siapa yang mencari ridha Allah dan siapa yang mencari ridha manusia? Siapa yang mengejar pujian Allah dan siapa yang mengejar pujian syekh misalnya? Siapa yang takut terhadap ancaman Allah dan siapa yang takut terhadap ancaman seorang syekh misalnya? Atau manusia? Allah pasti akan menguji. Untuk dilihat siapa yang bersungguh-sungguh mujahadah. Yang jelas kita sudah tahu ayatnya. Semakin bersungguh-sungguh, hidayah semakin pas, semakin besar. Dalam menuntut ilmu, dalam jihad yang pertama, jihad melawan diri, hadapi diri kita, tundukkan dia, kuasai dia, supaya dia paham agama. Arahkan terus dia, supaya dia melihat sesuatu yang merupakan ilmu mendengar sesuatu yang merupakan ilmu memahami memikirkan meyakini sesuatu yang merupakan ilmu kerahkan segenap kemampuan di situ ini mujahadah dalam menuntut ilmu yang kedua jihad nafs yang kedua adalah jihadnya jiwa untuk beramal di atas ilmu. Kalau kita sudah latih diri kita, arahkan untuk belajar, maka arahkan, dorong, kuasai, tuntun dia supaya mengamalkan apa yang dia telah pelajari. Ini lebih berat. Tapi harus ke situ dan tidak boleh tidak. Sehingga akan menyatu jalan ilmu dan amalan. Sehingga akan menyatu jalan ilmu dan jalan amalan. Mana jalan ilmu? Mana jalan amalan? Akan menyatu. Dan inilah jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Dengan dua jihad ini hamba telah melakukan kebaikan besar terhadap dirinya. Dia sempurnakan lagi dengan jihad yang ketiga. Dia kerahkan segenap kemampuannya untuk berdakwah, untuk menyampaikan agama, untuk menjadi sebab-sebab tersebarnya ilmu. Untuk menjadi sebab-sebab tersebarnya ilmu. Coba lihat ikhwah. Kalau kita menjadi sebab tersebarnya ilmu, la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am seandainya Allah memberi hidayah kepada engkau Allah memberi hidayah melalui sebab kita Allah yang memberi hidayah melalui sebab kita seorang lelaki maka itu lebih baik daripada humrin na'am onta yang kemirahan ini hartanya orang Arab yang paling mahal ketika itu ayo apa harta manusia yang paling mahal sekarang kita jadi sebab baiknya orang dapat hidayah itu lebih baik daripada harta yang termahal. Kalau kita mengajak kepada kebaikan, maka apa? Orang lain melakukan kebaikan. Dengan kebaikannya dia dapat pahala. Tetapi kita yang memberi petunjuk pun dapat pahala pahala sama dengannya. Coba lihat bertambah bertambah. Ini jihad. Yang jelas kalau masuk dalam jihad pasti bertambah. Sebab Allah mengatakan lanahdiyannahum subulana. Alihwah rahimakumullah. Jihad yang keempat yang merupakan jihadun nafs jihadnya diri kita. Itu apa? Kita kerahkan segenap jiwa kita, diri kita untuk bersabar untuk bersabar dalam melakukan tiga proses jihad yang pertama sabar dalam menuntut ilmu sabar dalam mengamalkannya sabar dalam men mendakwahkannya inilah jihadun nafs Kalau jihadun nafs kita sudah kalah, maka jihad selanjutnya pasti lebih ambruk. Bukan lagi tak bukan lagi kalah, hancur. Tapi kalau kita bisa di jihad yang pertama ini, maka kita punya kekuatan untuk masuk ke dalam jenjang jihad selanjutnya. jenjang jihad selanjutnya. Apa itu? Jihadus syaitan. Menghadapi syaitan. Inna syaitan yajri fi bani Adam majrad dam. Sungguh syaitan mengalir pada diri anak cucu Adam seperti mengalirnya darah. Syaitan itu yuwaswisu fi sudurin nas. Membisikkan di dalam dada. Syaitan itu alwaswas sangat hebat dalam membisikkan al-khannas kalau terpukul pasti akan kembali lagi terus menerus akan melakukan upaya penyesatan gimana mau menghadapinya sementara jiwa kita sendiri kita belum bisa tunduk tundukkan dan mau menundukkan jiwa tundukkan pertama melalui jalur ilmu arahkan berilmu arahkan supaya dia mau belajar. Eh, belajar, kemudian beramal, selanjutnya berdakwah, kemudian pegang kuncinya bersah, bersabar. Kalau tidak bisa bersabar, akan rusak dakwahnya. Rusaknya dakwah disebabkan cacatnya amalan. Cacatnya amalan karena disebabkan cacatnya il ilmu. Ini saling berurutan. Iya. Karena itulah orang-orang yang malas taklim, malas belajar, kalaupun hadir nanti ketika ada fitnah. Yang seperti ini pasti nampak kurang amalannya. Tidak akan bersemangat dalam dakwah. Dan orang yang seperti ini sangat jelas pasti sangat pemarah. Dia tidak punya kekuatan sabar. Ini ikhwah. Jihad. Semakin berilmu, semakin banyak hidayah. Semakin hebat amalan, semakin banyak hidayah. Semakin hebat dalam dakwah, semakin banyak hidayah. Semakin hebat dalam bersabar, akan semakin besar hidayah yang Allah beri kepada hamba. Karena itulah, syukuri fitnah dan fitnah, cobaan dan cobaan. Sebab itu adalah kesempatan untuk meraih pahala sabar. kemuliaan sabar. Lagi pula sabar itu sendiri justru adalah penguasaan terhadap jiwa. Disitulah kekuasaan jiwa yang paling hebat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan dalam 20 kaidah, 20 ilmu yang sangat hebat agar supaya orang bisa bersabar menghadapi fitnahannya orang, gangguannya orang, persakitannya orang kepada kita. 20 ilmu. Satu saja ilmu kita kuasai cukup. Beliau punya 20. Dibahas khusus Di antaranya, di antara ilmunya, eh, di antara ilmunya, ketika ada orang yang menyakiti kita, memfitnah kita, merongrong dakwah kita dan seterusnya. Maka kita mampu menahan diri tidak memperturutkan kita tidak membalas semata karena diri kita kita mampu menguasai diri kita ketika kita tidak perturutkan keinginan kita maka itu artinya kita telah menguasai diri kita dan kalau orang sudah berhasil menguasai dirinya maka dia akan selamat dari upaya kita untuk terus menjerumuskan nis kita. Inna nafsah la ammaratun bisu. Sungguh betul-betul mengajak kepada kejahatan. Hati-hati, bagian jiwa kita ada yang mengajak kepada kejahatan. Apalagi kejahatan melalui melalui apa? Melalui kekuatan marah dan membalas hasad dan dendam ini mengerikan. Tapi kalapan kita mampu menguasainya, tidak memperturutkannya, menundukkannya, justru bisa bersabar, bahkan mampu memaafkan orang yang menyakiti kita. Apalagi kalau sampai bisa mendoakannya, memberikan uzur-uzur untuknya. Makin apa? Tanda kita telah berhasil menguasai kita. Sebaliknya, kalau ada yang perang, serang, pukul kita, fitnah kita, tuduh kita, dan seterusnya. Kemudian kita balas. Kita ikuti. Berarti apa? Kita telah dikuasai oleh ji, jiwa kita. Orang yang telah dikuasai oleh jiwanya, maka akan terus menerus diseret dan diseret, diseret dan dijerumuskan oleh nafsul ammarah bis bisu karena itulah siapa yang mampu menguasai dirinya bersabar dan mampu menguasai dirinya cukuplah sebagai kemuliaan bagi dia. Seandainya orang memahami satu kemuliaan ini, eh dengan bersabar tidak mengikuti bantah membantah dan seterusnya, eh maka akan memberi kemenangan besar kepada kita. Alihwa rahimahumullah. Kekuatan sabar ditentukan dan dimiliki oleh orang-orang yang memang terbukti dalam dakwah. Siapa orang-orang? Lihat saja, siapa orang-orang yang jujur dalam berdakwah? Eh, jujur dalam berdakwah. Eh, dan Allah Subhanahu wa taala memberi dampak kebaikan dalam dakwah. Mengajarkan ilmu yang betul-betul diperlukan oleh umat. Dan siapa orang-orang yang nanti keliling dunia iya khusus untuk membahas fitnah saja. Nanti keluar kandang iya ketika khusus membahas fitnah saja akan terlihat Siapa orang-orang yang dalam majelisnya melahirkan as-sakinah, ketenangan, ilmu, terangkatnya kebodohan. Eh. Terlihat. Ini lambat atau cepat akan semakin dinampakkan. Kekuatan kesabaran sangat beriringan dengan kekuatan dakwah. Yang mana ini berada pada kekuatan ilmu dan amalannya seseorang. Dan disinilah empat jihad. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, siapa yang menyempurnakan empat ini, sara rabbaniyan, jadilah dia rabbani. Ini rabbani. Eh, seorang muslim yang betul-betul muslim yang sangat hebat. Seorang alim yang betul-betul hebat dalam keulamaannya seorang amil yang beramal yang betul-betul hebat dalam amalannya, seorang dai yang betul-betul hebat dalam dakwanya, seorang sabir yang bersabar yang betul-betul hebat dalam sabarnya. Ketika berada dalam empat jenjang jihad ini. Dan inilah jamaah hakikat kita hidup. Dalilnya baca surah Wal Asr empat ini. Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Demi masa sungguh manusia berada dalam kecelakaan. Illah kecuali siapa? Alladzina amanu. Yang berilmu ilmu untuk lahirnya iman wa amilus solihat beramal wa tawasaw haq saling memberi nasihat kepada kebenaran wa tawasaw sabar saling memberi nasihat untuk bersah bersabar sudah jihadun nafs siapa yang memiliki ini dia bisa masuk ke dalam jihad selanjutnya jihadus syaitan menghadapi syaitan kalau tidak tidak bisa Dia akan dipermainkan oleh syaitan. Sebab diri itu sudah iya, nafsul ammarah bisu itu kontak dengan syaitan, kerjasama dengan syaitan. Sejiwa dengan syaitan. <clears throat> Kalau kita tidak bisa menguasai jiwa kita, langsung menghadapi syaitan, oh, karena itu sangat mengerikan kalian hamba. Sudah tidak bisa menguasai dirinya, dalam arti apa? Bodoh, malah belajar, dia tidak bisa menguasai dirinya dalam arti apa? Malas beramal. Dia tidak bisa menguasai dirinya dalam arti apa? Malas berdakwah. Atau mengurus pengajian. Tidak mau ta'awun alal diri wa taqwa. Eh, kamu saja yang ngurus. Eh, dan seterusnya. Yang seperti ini wah tanda-tanda kelemahan yang sangat yang akan berakibat hidayah yang Allah beri kepada hamba berkurang. Demikian pula yang tidak bisa bersabar. Baik. Jihadus syaitan lahu martabatan, mempunyai dua jenjang. Kalau jihadun nafs berapa? Empat. Sekarang jihad syaitan. Ada dua. Ada dua proses peperangannya di sini. Yang pertama, jihad mengerahkan segenap kemampuan. Ingat kalau disebut jihad berarti apa? Pengerahan segenap kemampuan. Mengerahkan segenap kemampuan untuk menolak apa yang syaitan masukkan kepada hamba berupa syubhat keraguan-keraguan syukuk hal-hal yang membuat bimbang sehingga malas ta'lim malas belajar tidak mau ta'awun alal birri wa taqwa tidak mau bantu membantu dalam kebaikan iya tidak mau bersilaturahim iya semangatnya semangatnya berpecah semangatnya memutus persaudaraan Semangatnya di atas kebodohan. Ketika ditanya, kenapa begitu? Karena si Anu bilang seperti ini. Akhirnya ilmu pertama untuk setiap salafi ketika belajar, apa ilmu pertamanya? Al-ilmu qabla al-qawl, ilmu harus beriringan dengan amal, amalan iya. Ini harus dipaksa orang harus terima walaupun kamu tidak tahu apa itu. Harus laksanakan, tinggalkan, boikot. Eh, walaupun kamu tidak tahu apa, yang penting si anu sudah bicara. Padahal kita semuanya tahu, jangankan si anu, Allah yang berfirman saja, kita dituntut untuk apa? Kita dituntut untuk memahaminya. Kita dituntut untuk paham supaya kita bisa mengerti untuk kita amalkan. Saya khawatir ikhwah, eh kondisi seperti ini sudah mengantar hamba mempertuhankan manusia. Ada bentuk syirik, coba perhatikan ini. Pernah datang seorang Arab. Eh, Arab, orang Arab pedalaman datang kepada Nabi setelah melihat akhlaknya Nabi apa dia bilang inna dammi inna madhi zain wa inna dammi syain kata orang Arab sungguh pujianku kalau saya yang puji Zain pasti bagus indah, selamat. Tapi kalau saya yang celah, celaka itu. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Dakallah. Kalau yang seperti itu sifatnya hanya Allah. Siapa yang serahkan ini kepada selain Allah telah melakukan kesyirikan. dan banyak-banyak orang yang seperti ini gulu dalam membantas memang menyepelihkan ilmu tauhid sampai-sampai mengatakan belajar tauhid dan fiqh saja tidak belajar manhaj belajar tauhid dan fiqh saja akhirnya lemah manhajnya la ilaha illallah orang tidak paham manhaj manhaj terhebat justru tauhid Dalam setiap pelajaran tauhid, setiap bab-babnya, oh berapa banyak orang yang terbantah dan kelompok terbantah di situ. Tapi masalahnya, banyak orang memahami membantah hanyalah sesuai dengan hawa nafsunya. Membantah yang benar kalau sejalan dengan syahwatnya, sejalan dengan maunya kelompoknya. Tidak lagi di atas Quran dan Sunnah, di atas ilmu, di atas keimanan dan keyakinan bahwa keselamatan hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita lupa orang musyrikin yang memerangi Nabi? Orang musyrikin memerangi Nabi di perang Uhud sampai membunuh sahabat dan membuat helm besi Nabi pecah. Gigi Nabi berdarah. Apa kata Nabi saat itu? Nabi mengatakan kaifa yuflihul qaum syajju nabiyahum bagaimana mungkin kaum bagaimana mungkin ada kaum bisa selamat sementara mereka telah melukai nabi mereka nabi mengatakan kaifa yuflihu bagaimana yuflih falah beruntung selamat ini kalimat seolah-olah menutup ternyata apa yang turun yang turun ternyata firman Allah Subhanahu wa taala laisa laka minal amri syai sama sekali tidak ada sedikit pun juga milikmu ya Muhammad dalam urusan ini Allah mau siksa mau beri hidayah bukan urusanmu sementara sebagian manusia sudah menentukan hidayah memastikan La ilaha illallah. Ghulu. Eh. Empat jihad ini ikhwah. Kalau kita tidak memilikinya, maka kita sulit menghadapi syaitan. Dalam jihad yang pertama, melawan subhat-subhatnya, keraguan-keraguannya. Bahaya, bahaya itu. Subhat itu ngeri. Dibisikkan seperti ini. Kita perlu kekuatan ilmu. Kita perlu kekuatan amalan. Kita perlu kekuatan dakwah. Kita perlu kekuatan persaudaraan. Tawasabil haq. Tawasabil sabar agar supaya selamat dari serangan subhat-subhat. Karena itu ambil pelajaran. Iya. Ketika ada syaitan manusia, syaitan jin memperondak-perondakan dakwah, memecah belah dakwah. Ambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita supaya semakin satu dalam dakwah. Rontokkan tendensi-tendensi pribadi dalam dakwah saya dikasih begini, saya dikasih begini, harusnya saya lebih dituakan, harusnya hilangkan semua itu. Apa semua itu dalam dakwah? Harusnya adalah saya masih kurang ilmunya. Iya, ini masih banyak orang yang kurang ilmu. Ayo, ini masih banyak orang yang memerlukan ini kita masih kurang beramal kita sehingga semakin bersemangat dalam berdakwah. Harus melihat ke depan, jangan hanya pandai melihat ke belakang. Lihat cacat diri kita. Jangan hanya pandai melihat cacat orang lain. Itu cara berpikir orang berakal. Eh. Ini jihad melawan syubhat. Hmm. Kalau menghadapi yang seperti ini datang syubhat, kurang ilmunya, kurang amalannya. Eh. Kurang terlibat dalam dakwah. Eh. Kurang sabarnya. Datang syubhat, pasti dia menjadi eh, setan-setan syubhat dia pasti akan menjadi penyebar syubhat. Sudah terlalu sering. Iya, antum menghadapi fitnah dalam dakwah berapa? Di antara ustaz ada yang menghadapi fitnah dalam dakwah luar biasa. Ada yang sampai belasan tahun sudah, 18, 16, 17 tahun. Eh menghadapi fitnah-fitnah dalam dakwah. Ya masya Allah, masya Allah. Ada perkara yang mirip di setiap fitnah. Setiap fitnah pasti ada orang yang seperti ini dan di setiap fitnah pasti yang banyak berkomentar, SMS, menghasut dan adalah orang-orang yang kurang ilmunya, kurang amalannya, banyak-banyak menipu. Eh, kalau masalah uang hebat tidak sering hadir dalam dakwah kegiatan dakwah. Tapi begitu ada fitnah jadi depan al rahimakumullah. Yang kedua, jihad melawan syaitan untuk melawan serangan syahwat dan keinginan-keinginan untuk melakukan dosa. Ini dua sisi yang harus kita hadapi dari syaitan. Syaitan akan berusaha supaya apa? Supaya kita melakukan dosa demi dosa. Ini syahwat. Atau kalau tidak bisa, syaitan akan upayakan kita terjatuh ke dalam syubhat supaya ragu. Ditinggalkanlah kebaikan. Dua penyakit ini, walaupun diurai di sini, dua penyakit ini tidak bisa lepas seorang peminum peminum iya yeah, minum ini minum iya yeah, minum air putih yang kecut itu iya yeah. air putih bukan ini air bening ini air putih yang kecut minum sebentar teler ini apa syahwat atau syubhat ah dia kalah sama setan dalam apa? Serangan syah syahwat. Tetapi kita katakan syahwat tidak bisa lepas dari syubhat. Ini dominan, dominan syahwat. Tetapi tetap ada syubhat. <clears throat> apa di antara syubhatnya? <clears throat> syubhatnya kalau saya tidak minum ini malaskah kerja sementara saya harus memenuhi anak istri saya keperluannya anak istri saya eh kutua pak jekov Jadi apa minakan dari anak anak Anak-anak akan makan apa? Keluarga kita akan makan apa? Jadi supaya bisa terpenuhi ya tidak apa-apa lah minum. Itu ada, ada pasti ada syubhat. Bid'ah, bid'ah. Bid'ah itu apa dominan? Itu syubhat. Salah dalam memahami eh ragu terhadap kandungan Quran dan Sunnah terjatuhlah ke dalam bid'ah bid'ah ini eh syubhat yang dominan tapi dia tidak bisa lepas dari syah syahwat eh ajakan syahwat eh misalnya apa di, di acara bid'ah itu oh makan-makan amplop. Eh, untuk yang baca misalnya, wah luar biasa kalau yang baca bahagiannya paling besar. Eh, ininya ininya ada ada daya tarik itu. Ini daya tariknya apa? Syahwat. Tapi dominan syuh, syubhat. Jadi dua ini tidak bisa dilepas. Menghadapi syubhat harus berhadapan dengan syahwat menghadapi syahwat pasti akan berhadapan juga dengan syuh, syubhat. Yang jelas kekuatan menghadapinya jiwa hanya akan bisa mampu menghadapi syaitan dalam dua senjata syaitan ini kalau kita telah berhasil menguasai jiwa kita. Dengan menguasainya, menguasainya dengan apa? Empat jihad. Yang pertama, melawan supaya berilmu, supaya beramal, supaya berdakwah dan supaya bersah bersabar. Jihad yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini langsung orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidhum jihadan kabira." jihad mereka dengan jihad yang besar. Siapa mereka di sini dalam ayat? Ya. Yeah. Dalam ayat mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ayat ini ayat Makkiyah, Mekah. Di ayat Mekah belum ada perang. Iya. Ini diantara bentuk jihad. Baik, kita baca dulu jihad menghadapi orang kafir, orang-orang munafik. Ini luar biasa. Ini musuh. Manusia terbagi menjadi tiga. Orang beriman bertakwa, orang kafir, dan orang-orang munafik. Ayo, mana dalilnya? <clears throat> Manusia terbagi tiga. Mana dalilnya? Ayo mana dalilnya? Manusia terbagi tiga. Orang-orang orang-orang beriman bertakwa, orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Hah? Surah? Hah? Al-Baqarah. Lihat alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang bertakwa? Disebutkan sifatnya orang bertakwa dalam 4 5 ayat. Kemudian setelah itu Allah sebutkan kelompok kedua, innal ladina innal ladina kafaru sawaun alaihim <clears throat> dan seterusnya. Allah menjelaskan untuk orang kafir dua ayat. Setelah orang kafir Allah jelaskan kelompok ketiga, wa minan nasi <clears throat> may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa hum la yu'minun. <clears throat> Kemudian Allah menyebutkan berapa belasan ayat lengkap dengan dua perumpamaan orang-orang munafik. Ini tiga kelompok manusia. Baru setelah Allah menjelaskan tiga kelompok manusia, baru muncul perintah pertama dalam Quran. Perintah pertama dalam Quran baru muncul. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Tuhan kalian. Manusia, semuanya diajak. Yang beriman harus berhadapan dengan orang kafir dan orang-orang munafik. Bagaimana menghadapinya? Ini musuh yang sangat mengerikan. Di masa tenang, di masa perang, di masa periode Madinah, periode Mekah, periode Madinah, iya. Ini berbahaya dalam agama. Para ulama menyebutkan menghadapi orang kafir dan orang munafik itu dengan empat jenjang. Satu, bil qalb dengan hati. Eh, dengan hati. Kita lawan kekafiran, lawan kemunafikan dengan hati kita. Membenci kekafiran, membenci kemunafikan, melawan syubhatnya, syahwatnya, ajakannya. Lawan dengan hati. Yang kedua, bil lisan dengan lisan. Iya. Orang munafikin berusaha membuat apa? Kekacauan. Menyebar isu. Melakukan makar. Lawan dengan lisan. Tapi bukan karena mau membela diri. Semata karena menjelaskan kebenaran. Iya. Dalam rangka tegaknya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara yang penuh hikmah. Lawan dengan lisan. Iya. Yang ketiga, dengan harta. Harus dengan harta menghadapi orang kafir dan orang munafik. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi dan Rasulnya. Eh, Nabi dan Rasulnya. Nabi dan Rasulnya. Muhammad alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Serta orang-orang yang mengikuti mereka. Betul-betul mengerahkan kekuatan hati, lisan dan harta mereka. Dan yang keempat, dengan tangan kekuatan dan kekuasaan mereka ini jihad totalitas. Eh, badannya dengan tiga kekuatan badan. Hati, lisan, tangan, seluruh anggota tubuh kita. Kemudian harta. Dan ini ikhwah tanda kejujuran dalam beragama. Orang yang bersungguh-sungguh dengan harta dan jiwanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakannya ulaika humus shadiqun. Mereka lah orang-orang yang orang-orang yang jujur. Diperlukan kejujuran ikhwah. Iya. Dalam dakwah misalnya, ini kebaikannya sangat besar. Iya. Diperlukan kejujuran dengan lisan, dengan hati, dengan lisan, dengan harta kita, dengan tangan kita ta'awun alal birri wat taqwa. Kemudian antara orang kafir dan orang munafik ini ada perbedaan dalam menghadapinya. Sebab orang kafir jelas, ya. Yeah? Orang kafir jelas. Mana orang kafir jelas. Posisinya di mana? Jelas. Orang munafik yang tidak jelas. Dia berpakaian sama dengan pakaian kita. Sholat sama di tempat sholat kita. Para munafik. Tetapi yang dia inginkan adalah merusak, merusak, memecah belah. Karena bahayanya orang munafik eh lebih hebat daripada bahaya orang kafir dalam suratul Baqarah ini porsi penjelasan orang-orang munafik lebih banyak. Ini suratul Baqarah, belum surah yang lainnya Surat Taubah, oh itu penuh. Banyak sekali. Bahkan ada surah khusus, surah Al-Munafiqun. Surah Al-Mu'minun, jelaskan juga sifatnya orang-orang munafik. Dan ini termasuk ilmu yang sangat mendasar. Bagaimana menghadapi orang munafik? Orang munafik dihadapi dengan lisan, dengan hujjah, dengan burhan, dengan kajian demi kajian. Orang munafik eh yang berusaha menjauhkan manusia dari majelis ilmu, yang berusaha memecah belah kaum muslimin, yang berusaha menjauhkan dari Quran dan sunnah, yang berusaha menjauhkan dari manhaj yang benar, yang berusaha menjauhkan dari nilai-nilai persaudaraan, yang berusaha menjauhkan dari manhaj as-salafus salih yang hakiki. Ini dihadapi dengan burhan, dengan ilmu. Harus bermujahadah di situ. eh dihadapi dengan tulisan, dengan ceramah, dengan kekuatan hati, dengan doa. Kalau orang kafir, tergantung kondisinya. Ada orang kafir dalam posisi dihadapi dengan sama dengan orang-orang munafik. Tapi kalau orang kafir yang berada dalam medan pertempuran dihadapi dengan persenjataan. Ini empat jihad dalam menghadapi orang kafir dan orang munafik. Yaitu apa? Dengan hati, dengan lisan, dengan harta, dan dengan tah, tangan kita. Jadi sudah berapa? Empat. Dua. Empat. ya empat dua empat. Sepuluh. Nah, sekarang yang jihad yang keempat. Jihad menghadapi orang-orang zalim. Orang-orang yang melakukan permusuhan. Iya. Eh kemungkaran, bid'ah masuk di dalamnya, kefasikan. Di dalamnya terdapat tiga jenjang jihad. Tiga jenjang jihad ini yang terhebat dengan tangan kalau kita mampu, kalau tidak dengan lisan, kalau tidak dengan hati. Ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi." فإن لم يستطع fa فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka harus dia rubah dengan tangannya kalau tidak maka dengan lisannya kalau tidak maka dengan hatinya Jadi melihat kemungkaran ikhwah harus ada tiga sikap ini. Benci. Doa kepada Allah supaya dihilangkannya. Kalau bisa lebih hebat, jelaskan. Jelaskan dengan hikmah, ajak kepada kebaikan. Kalau punya kekuatan lebih hebat dengan tangan. Misalnya dia sebagai aparat atau dia sebagai penguasa. Nah, ini punya kekuatan tangan. Atau anak-anak kita. Anak-anak kita kita punya kekuatan tangan. Eh, Kita hadapi kemungkarannya dengan tangan, dengan lisan dan dengan hati. Baik, ini tiga. Sehingga berapa seluruhnya? Hah? Tiga? Tiga belas. Iya. Tiga belas berjihad. 13 nilai jihad hidup di muka bumi. Iya. Dengan empat lawan. Kita harus mewujudkan 13 jenjang jihad menghadapi empat lawan. Satu, diri kita. Dua, syaitan. Tiga, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Empat, orang-orang fasik, orang-orang zalim yang melakukan ke pelampuan batas, ahli bid'ah dan seterusnya. Untuk menghadapi syaitan kita memerlukan jihadun nafs. Kalau jihadun nafs benar, kita punya kekuatan untuk menghadapi syaitan. Kalau dua ini kita miliki, kekuatan melawan diri dengan ilmu, amalan, dakwah dan bersabar dan kekuatan melawan syaitan yang memberi syubhat dan syahwat maka kita siap menghadapi jihad yang sangat besar menghadapi orang-orang kafir orang-orang munafik sampai di medan pertempuran yang mana di sini puncak ubun-ubun Islam wa durwatu sanabihil jihadu fisabilillah kata Nabi dan ubun-ubunnya agama adalah berjihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala kalau tiga kita ini miliki maka di sini seseorang akan tenang dalam menghadapi saudara-saudaranya yang melakukan kemungkaran. Dia akan me melakukan terapi yang paling hebat. Ada yang melakukan kesalahan, kemungkaran saudaranya, dia tahu. Saya dia sudah melewati jihad-jihad yang bisa menguasai itu. Yang repot adalah mau langsung menghadapi syaitan. Eh, sementara tidak punya kekuatan ilmu, tidak punya kekuatan amalan dan seterusnya. Eh, Akhirnya dia yang kemasukan setan. Yang lebih repot lagi, hancur-hancuran jihadun nafsnya menghadapi setannya ketakutan mau menghadapi orang-orang kafir. Akhirnya apa? Lihat bagaimana akhirnya menghadapi orang kafir dengan cara orang kafirnya tidak ada. Eh, dia bunuh dirinya sendiri. Ini ya, ikhwah. Banyak-banyak khawarij orang-orang yang melakukan bom bunuh diri sih adalah orang-orang yang tidak bisa melakukan jihad terhadap syaitan. syubhat, syahwat, tidak bisa. Kenapa? Karena ilmu malas belajar. Kalaupun ada pengajiannya, semangat, semangat. Jihad, jihad. Iya, sesuai dengan pahamnya saja. Ditanya apa hukumnya ini, apa hukumnya ini. Tidak tahu. Jadi ini uraiannya ikhwah. Iya. Kemudian masuk dalam apa? mengkritik ini kebaliman ini kemungkaran, ini bid'ah, ini pelanggaran. Eh, masuk dalam perkara ini sementara jihadun nafsnya jihad melawan syaitan, menghadapi syubhat dan syahwat. Menghadapi orang-orang kafir, orang-orang munafik kerepotan. Akhirnya Iya. Dia fokus menghadapi saudaranya sesama muslim. Iya. Yang akhirnya diperlukan sama dengan orang kafir sudah. Atau dengan orang kafir, orang munafik, atau sama dengan syaitan sudah. La ilaha illallah. Alihwa rahimakumullah. 13 jihad. Siapa yang ulangi? Satu, empat jihad dulu, empat. Satu, ah, jihad melawan di diri. Yang kedua, melawan syai, syaitan mengalir di dalam tubuh kita seperti mengalirnya darah. Kita tidak bisa lari dari situ. Al waswas, al khannas, yuwaswisu fi sudurin nas. Yang ketiga, orang kafir, orang munafik. Yang keempat, pelaku dosa, pelaku kemungkaran, pelaku bidah. Iya. Orang-orang yang menyebar kebaliman, permusuhan. Taib jihadun nafs dengan berapa? Ayo. Berapa jihad? Empat, satu jihad jihadnya diri supaya beril berilmu dua jihadnya diri supaya beramal tiga jihadnya diri supaya menjadi sebab-sebab tersampaikannya ilmu dakwah eh kalau tidak bisa ceramah jadi orang-orang yang ta'awun yang jelas harus masuk bantu membantu dalam perkara itu apalagi di tengah banyaknya rongrongan yang mana rongrongan itu harus kita jadikan sebagai kekuatan untuk meraih kemuliaan yang lebih besar ini kesempatan meraih kemuliaan yang lebih besar kalau tidak ada rongrongan kita tidak akan pernah naik tingkat orang nanti diuji baru bisa lulus iya mana mau lulus sebelum tara belum ada ujian iya kalau orang mau lulus sementara belum ada ujian, ay palsu ijazahnya itu. Al-ikhwah rahimakumullah. Dan yang terakhir, jihadnya diri untuk bersah bersabar terhadap tiga ini. Taib, jihad menghadapi syaitan. Ada berapa? Dua atau tiga, empat? Dua. Itu apa? Menghadapi syaitan, syubhat-syubhatnya, keraguan-keraguannya. Apakah yang disebarkan langsung Iya. Yeah. Atau masuk melalui tontonan film, drama, ceramah-ceramah yang dilihat, yang didengar, yang dibaca. Hati-hati. Ada orang biasa, oh film je. Sutradaranya siapa? Sutradaranya John Jeng Chong. Eh, orang Korea. Sutradaranya orang Korea. Orang Korea pemakan manusia. Ya kalau tidak ada kuburannya dianu saja. Iya. Mayat dikasih makanan, babi saja dikasih anu eh, di terserah mau diapakan saja. Tidak ada nilainya. Manusia yang menyembah patung, manusia yang paling terbelakang saat ini. Termasuk orang Jepang. Sebab sampai sekarang, iya, belum pernah bisa paham bahwa ada pencipta matahari. Masih terus menyembah matahari. Iya, yeah. manusia bodoh. Tidak punya Tuhan di waktu malam. Para sutradara jamaah dari barat, dari ini, dari ini, itu apa? mereka mengarang, menyusun, menyisipkan fikiran, keyakinan melalui film itu. Dan itu cara penyesatan yang paling hebat. Eh, cara penyesatan yang paling hebat. Sebab orang kalau kisahnya sedih, kisahnya sedih, kita akan dibuat sedih. Eh, di dalam menangis pura-pura, kita menangis betulan. Yang di dalam menangis pura-pura, kita yang nonton uh, menangis betul. Yang di dalam takut pura-pura, kita yang di luar takut betul dan mau pergi ke WC. Coba lihat hebatnya. Kita diantar untuk menjadi sepaham dengan orang kafir. Harus dihadapi nih. Jihad melawannya. Kalau bisa televisi dihancurkan saja, bagus. Iya. Kalau tidak bisa menghadapinya mau diapa? Iya. Terus punya kekuatan ilmu? Iya. Cara yang paling praktis untuk menghadapi syubhat adalah menghindar. Yang bisa diperkenankan masuk membahas syubhat lebih dalam dan merontokkannya hanya orang-orang berilmu. Eh, yang kurang ilmunya menghindar, hancurkan sebab-sebabnya. Syahwat, jihad syaitan syahwat. Tapi yang ketiga, jihad orang kafir orang munafikin. Berapa jenjangnya? Om empat satu dengan hati. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga dengan tangan anggota tubuh. Yang keempat dengan har harta kita. Yang terakhir jihad menghadapi orang zalim, orang fasik, orang yang melakukan permusuhan, ahli bidah, kemungkaran dan maksiat. Berapa? Tiga jihad. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kalau bisa dengan tangan, lakukan. Kalau punya kekuatan tangan, penguasa para penguasa, para ulama terhadap muridnya, guru, apa apa apa orang tua terhadap anaknya, aparat ini punya kekuatan tangan. Kalau tidak, maka dengan lisan dengan ilmu, sampaikan ilmu dengan nasihat, dengan doa, dan yang terakhir dengan apa? Dengan hati dan itu serendah-rendah iman. Ini ikhwah sedikit tentang mujahadah. Setiap jenjang jihad ini pasti melahirkan hidayah. Semakin hebat jihad kita, semakin hebat hidayah. Hidup di muka bumi harus berada dalam lingkaran 13 jihad ini. Semoga Allah menuntun kita berada di atasnya, terus menerus di atasnya sampai malakul maut datang menjemput kita. Allahumma ya mukhallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum an tarzuqana ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إنك أنت السميع العليم وجواد كريم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته